karya Ibnu Ishaq bin tertambahan Yunus bin Bukai dari Abu Khalda Khalid bin Dinar Qal hadasana Abu Aliyah Qal lama fatahna Tustuk, Ketika kami menaklukkan negeri Tustuk. Mana itu tustur? Lihat tiga tustur satu kota di iklim di daerah Kau kau zastat yang ditaklukkan oleh Abu Musa al-As'ari di masa pemerintahan Umar bin Khattab Wajatna maka kami menjumpai di baiti malin hurmuzan kami jumpai di Baitul Mal Hurmuzan itu Hurmuzan lima min kuat Fursi panglima perang Persia alladzina harabu Jusal Fathi yang memerangi tentara-tentara kaum muslimin yang tidak melakukan penaklukan di Irak di Irak bahwa dan dia adalah Maliku Ahud Ahwaz Raja Ahwaz negara bawahan Persia Nah orang ini dikalahkan oleh kaum muslimin ketika kaum muslimin menaklukkan daerah Tustuk Lalu Abu Musa mengirimkan orang ini ke Madinah untuk menemui Umar bin Khattab. Di Madinah fa'alana islamahu dia mengumumkan bahwa dia masuk Islam dan dia tinggal di Madinah sampai dibunuh oleh Ubaidullah putra dari Khalifah Umar Mutahiman iyahu karena Ubaidullah ini menuduh orang ini ditahrib adalah provokator memprovokasi untuk membunuh Umar Maka dijumpai di Baitul Mal sang raja Raja Ahwas sariran satu tempat tidur di atasnya ada seorang yang sudah meninggal dunia di dekat kepalanya ada satu mushaf lalu kami ambil mushaf kami tidak bisa baca lalu kami bawa kepada Umar maka Umar kemudian memanggil Kaab yaitu Kaab al-Ahbar mantan pendeta Yahudi lalu disalin diterjemahkan oleh Kaab bil Arabiyah dengan bahasa Arab. Fa'ana maka aku kata Abu Aliyah adalah orang yang pertama orang yang pertama kali orang Arab yang membacanya dengan satu bacaan semisal aku membaca Al-Quran ini yaitu jelas Arabnya. Aku bertanya pada Abu Aliyah, maka nafi apa isinya? Kal Abu Aliyah mengatakan, Isinya adalah tentang perjalanan kalian dan perkara kalian. Waluhun kalamikum dan lahannya bahasa kalian. Lahan itu salah dalam Arab salah ucap harusnya marfu jadi mansub dan seterusnya. Cuma dari lahan. Artinya diceritakan nanti bahasa Arab itu mengalami kerusakan. Wama waka inun ba'du dan semua hal yang terjadi setelah itu. Dan aku tanya, apa yang kalian lakukan dengan orang tadi? Maka kami hafarna membuat kalian di waktu siang, kami membuat 13 galian kubur yang berbeda-beda. Ketika malam tiba, Dafanahu lalu kami makamkan di salah satu dari 13 lubang yang beda-beda itu. Wasawaina al-kubura kuliha. Kemudian kami ratakan, diratakan dengan tanah. Jadi, sehingga tidak nampak kalau ini kubur. Sawaina al-kubura, kami ratakan kubur itu dengan tanah sehingga tidak kelihatan kubur. Apa tujuannya lino amihi supaya kami membutakannya. Artinya apa? Supaya nggak jelas kubu orang ini di mana. Kalau dibangun 13 kemudian dimakamkan di salah satu namun semuanya dibuat punuk nampak kuburan kan orang tinggal bunggah satu-satu nanti kan ketemu di salah satunya biar tidak ditemukan dirata dengan tanah. Lihat lino amihi ala nasi supaya orang tidak tahu. Kemudian karena mereka tidak tahu, mereka tidak bisa membongkarnya. Kemudian aku tanya apa yang mereka harap dari jenazah mayat ini? Kenapa kok dipelihara dan disimpan di dalam rumah? Nah, orang-orang tuh itu kanat asama idahu bisa jika hujan itu tertahan artinya kering Barozu maka mereka nampakkan bisa ririhi dengan tempat tidurnya payum tahun maka mereka akan diberi hujan Ini kenapa ini dirawat dipelihara kalau musim kering, kemarau, nggak hujan-hujan, caranya gampang untuk istisqa, minta hujan. Jenazah ini plus tempat tidurnya dikeluarkan di tempat terbuka. Di dalam rumah keluarkan di situ tempat terbuka. Setelah berada di tempat terbuka, nanti akan turun hujan dan dimasukkan. Kelihatan dalam hujan, dan dimasukkan. Itu yang dilakukan oleh orang tustur Nah, aku bertanya, buat siapakah yang kalian kira orang tersebut? Menurut kalian orang itu siapa?" Diperkirakan dia adalah seorang yang namanya adalah Daniel. Dia merupakan salah seorang nabi Bani Israel, Daniel. Ayat kedua Tufkar disebut disebutkan oleh berbagai riwayat yang disebutkan Mukasir dan yang lainnya bahasanya Daniel itu adalah salah seorang Nabi Bani Israel atau orang soleh dari Bani Israel namun kemungkinan besar yang lebih tepat jelas Nabi karena nabilah yang jenazahnya tidak hancur kalau orang soleh ya hancur yang dulu tinggal di bumi Palestina Betul Maqdis Kemudian aku tanyakan mengdukah macet tumuhu, macet tumuhu mata. Sejak kapan kalian jumpai dia itu mati? Ketika kalian jumpai, itu kira-kira umur mayat tersebut sudah berapa tahun? Diperkirakan ketika kami jumpai jenazahnya itu, dia itu sudah mati 300 tahun silam. tiga abad silam. Kultu maka nataghayyara min syekh tidak ada yang berubah dari badannya sedikit pun. Lah tidak ada yang berubah. Ila su'aira kecuali beberapa helai rambut min kofahu yang di tengkuknya rambut tipis-tipis di tengkuk tengkuk ini kan ada rambut tipis-tipis itu cuma yang berubah itu mungkin rontok atau apa yang lainnya persis kenapa? karena ini ada jenak jasad para nabi inalu humal abiyah ada daging atau badan para nabi itu latu belihi al ardu tidak dibusukkan oleh tanah dan tidak dimakan oleh binatang buas. Yang tiga kisah ini Disebutkan Ibnu Katsir di Bedah dan ini hanya komentar Ibnu Katsir sanadnya sahih sampai Abu Aliyah. Dan Ibnu Katsir juga menyebutkan turukan ukhra jalur-jalur yang lain yang tuakid menguatkan bahwa kisah ini adalah wakil terjadi dan benar. Maka ada pelajaran penting dalam hadis ini. Fafihadil kisah maka dalam kisah ini kita lihat apa yang dilakukan oleh para muhajir dan ansar yaitu takmiyatil kubri dibutakan kok dibutakan ya digelapkan kuburnya supaya orang pun tidak tahu di mana kuburnya kenapa kuburnya disamarkan supaya yang yaftatina bihi anasu supaya manusia tidak tersesat ke gara kubur bahwa ingkarun minhum lidalik dan sikap perbuatannya telah menunjukkan pengingkaran para sahabat terhadap hal itu. Wizkar dan disebutkan bahasanya kubur Abu Ayyub Al-Ansari Indah ahli Konstantiniati Kadalik menurut penduduk Konstantinopel itu seperti itu. Nah, sahabat Abu Ayyub al ansar itu meninggal di Konstantinopel ketika menaklukkan Konstantinopel. Beliau sebagai syahid, insya Allah di sana. Nah itu kuburnya itu dijadikan ya, tempat berdoa oleh penduduk Konstantinopel. Walaupun buat tabim, namun penduduk Konstantinopel itu tidak bisa jadi teladan, bukan dalil. Ayat 47 Artinya perbuatan penduduk Konstantinopel bukanlah hujah secara syar'i sebagaimana mereka bukanlah aimat al-huda bukan imam, bukan ulama yang yuktadabim yang diteladani. Yaitu ini dimaksudkan adalah orang-orang yang melakukan hal tersebut dari penduduk Konstantinopel. Fakatkan bahkan kubur para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bin Amsar di berbagai kota itu jumlahnya banyak. Wa dalam dan di bersama mereka para tabi'in dan orang-orang setelah mereka dari para imam. Namun kita jumpai para tabi'in dan para imam tidaklah istirosa, Tidaklah ketika susah berdoa. Juga kubur seorang pun sahabat waktu sama sekali. saya itu berdoa ketika susah. Dan tidak pula mereka minta hujan di dekat kuburnya, tidak pula bihi tawasul dengan dirinya. Lihat bedanya, indah kuburi artinya berdoa kepada Allah tanpa tawasul dan di dekat kubur. bi artinya ia ya boleh jadi tidak di dekat kuburnya namun tawasul dengan dirinya. Tidak pula mereka minta tolong diberi kemenangan di dekat kubur atau dengan tawasul dengan dengannya. Wa minal maklum satu yang kita dimaklumi bahasanya ana mislahada bahasanya hal semisal ini adalah satu perkara yang tatawafar al bimamu wadawai ala naqlihi. Dan satu perkara yang tatawafar al himam semangat itu tatawafar sangat banyak. Wadawai dan faktor pendorong sangat banyak untuk menukilnya bahkan untuk menukil perkara yang hukum kurang penting dari itu dan barang siapa yang tak amala merenungkan kitab-kitab periwayat maka dia akan mengetahui keadaan salaf dan mengetahui keadaan salaf Saya pernah akan yakin Quran secara tegas bahwa mereka salaf itu tidaklah istirosa berdoa ketika susah di dekat kubur tidak pula mereka mengepas mengepaskan doa di dekat kubur aslan sama sekali. Bahkan mereka melarang perbuatan tersebut. Maka yaf'alhu melarang orang-orang yang melakukannya. Yang dilakukan oleh juhali, orang-orang bodoh di zaman mereka. Dan telah kami sebutkan sebagiannya yaitu kisah ada seorang yang datang di celah kubur Nabi kemudian doa dilarang Laqad dzakarna ba'dahu. Fala yakhlu maka tidak ada maka tidaklah lepas dari dua kemungkinan Ima yakuna doa ingdaha kemungkinan yang pertama berdoa di dekat kubur itu lebih afdal daripada berdoa di ghair tilkal buk'ah di tempat selain itu apakah tidak lebih utama Fa'inkana afdol jika berdoa di dekat kubur orang sholat itu lebih utama. La juz maka tidak boleh. Yakfa ilmu hada anis Ilmu tentang hal ini tidak tidaklah juz tidaklah boleh, tidak diketahui oleh para sahabat dan tabiin dan tabi tabiin. Sehingga tiga generasi al fadlah emas Islam, tiga generasi utama Islam itu bodoh dan tidak tahu dengan keutamaan yang agung ini kemudian diketahui oleh man ba'dahum orang-orang setelah mereka. Wala yajuz walam yajuz dan tidaklah boleh mereka tahu ma fihi minal fadlil azim keutamaan besar yang ada dalam berdoa di dekat kubur orang soleh namun yashaduna nabihi kemudian mereka zuhud tidak mengerjakannya padahal mereka adalah manusia-manusia yang sangat rakus ala khair terhadap semua kebaikan terlebih-lebih doa fa'inal motor karena orang yang sedang dalam keadaan susah ia ya batu maka dia akan berpegangan dengan semua sebab meskipun tidak usaha tersebut fihi mengandung naukaroha unsur hal unsur yang tidak disukai bagaimanakah mereka itu adalah mutarin orang-orang yang susah dalam banyak doa mereka dan mereka tahu fadlah doa istimewanya doa di dekat kubur kemudian mereka tidak sengaja pergi ke kubur satu hal yang mustahil tabuan menurut tabiat manusia wa dan menurut syariah ilam yakun ah, doa jika ternyata doa di dekat kubur itu bukanlah suatu hal yang lebih utama daripada tempat yang lain karena pas doa maka bersengaja orang itu pergi untuk doa di dekat kubur adalah sebuah kesesatan dan maksiat Sebagaimana laut tahar doa ah, seandainya ada orang yang ngepas-ngepaskan doa dan sengaja pergi untuk berdoa hingga sairin bukok di tempat-tempat yang lain yang tidak ada istimewa untuk berdoa di sana. Semisal pinggir sungai dan tetap tempat ditanamnya pohon, wahawanit atau kios-kios yang ada di pasar atau pinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat yang lain yang tidak bisa dihitung oleh Allah kecuali oleh Allah. Ini apa hukum orang yang sengaja berdoa di tempat kubur di kubur tertentu? Namun dia sebenarnya tahu kalau doa di kubur itu tidaklah istimewa. Kata beliau, maka ini ada sebuah fitnah dan kesesatan. Ada kesesatan dan sebuah maksiat. Pasti bagaimana orang yang bersengaja berdoa di pinggir jalan tertentu. Padahal dia tahu pinggir jalan tersebut bukanlah tempat yang utama untuk berdoa. Gimana boleh? Tidak boleh. Tidak ada dinilai sebagai sebuah kesesatan dan sebuah kemaksiatan. Inilah contoh penerapan fahmus salam. Inilah contoh penerapan tentang fahmu salah. Ya, kubur sahabat banyak. Dan para sahabat ini meninggalkan murid-murid tabi'in. Dan para tabi'in ini orang-orang yang berilmu ini itu juga banyak susah. Tentang-tentang tabi'in apa kemudian tidak punya susah? Susah mereka. Banyak doa mereka itu susah. Ini tidak terdapat terlihat yang menunjukkan kalau mereka berdoa kemudian cari kubur sahabat tidak doa ya Allah saya terlalu utang ya Allah kemana ah, tidak ada yang doa semacam itu maka jika demikian maka cuma ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama berdoa di dekat kubur itu memang lebih utama kita katakan berkaitan dengan kemungkinan ini kalau memang lebih utama tentu para sahabat tidak ada yang meninggalkannya para tapi tidak akan meninggalkannya jika mereka tahu memang itu utama dan tidak mungkin kita katakan mereka tahu kalau itu utama namun mereka tidak mempraktekannya karena mereka adalah manusia yang sangat rakus untuk makan kebaikan ada Kemungkinan yang kedua, tempat doa di dekat kubur itu memang tidak istimewa. Kalau tidak istimewa, kenapa orang sengaja mengkhususkan waktu untuk datang ke sana? Nah, ini jelas kesesatan. Sebagaimana orang yang cari pojok jalan tertentu untuk berdoa. Wahada dalilu alih alaihi kitabullah fi ghairi mawdu'in dan dalil ini adalah alih menjadi dalil untuknya Al-Quran dalam beberapa ayat. Dalil bahasanya jika tidak ada dalilnya maka itu tidak benar. Ya, dalil bahasanya satu ibadah itu jika tidak ada dalilnya maka itu tidak benar itu Allah tegaskan dalam banyak ayat. Misal firman Allah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat untuk mereka menyadini aturan-aturan yang tidak Allah izinkan. Ini dalil, kalau tidak ada aturan dari Allah maka tidak boleh dikerjakan. Faida Dam yasha'illah Maka jika Allah tidak mencariatkan anjuran untuk berdoa di dekat kuburan Tidak pula wajibnya doa maka siapa yang mensyariatkannya maka dia mensyariatkan agama yang tidak Allah izinkan. Dalil yang lain surat Al-A'raf intinya adalah wa antakulu ala Allah mala ta'ala. Kalian berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Siapa yang mengatakan dia anjurkan demikian padahal tidak ada dalilnya, maka dia berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Atau wa antasyiku malam dinazil bihi tolak tidak boleh berbuat syirik jika tidak terdapat dalil kalau ini adalah memang sekutu Allah. Wahadil ibadah indal makafir dan beribadah di dekat kubur, doa di dekat kubur sejenis dengan perbuatan menyekutukan Allah malam minazil bi sultana dengan makhluk yang Allah tidak menurunkan dalil kalau makhluk ini adalah sekutu Allah. Lian Allah karena sunyi Allah tidaklah menurunkan dalil atau doman yang mengandung yang isinya atau doman yang berisi istihbab anjuran untuk bersengaja untuk berdoa di dekat kubur tidak pernah menurunkan dalil yang menurunkan di, di, keutamaan berdoa di dekat kubur ala ghairihi dibandingkan doa di selain dekat kubur dan siapa yang menetapkan hal tersebut anjuran berdoa di dekat kubur min dinilah dianggap ditetapkan sebagai bagian dari agama Allah maka dia telah berani berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu ada istimbat yang sangat bagus yang disampaikan beliau berkatakan wa ma'ahsana ahsana kaulahu ta'ala betapa indahnya firman Allah Allah melarang kesirikan dengan mengatakan malam yunazil bihi sultana Allah tidak menurunkan dalil tentangnya apa fawaid kandungan dari kalimat ini li Allah yuhtajja bil maqayis wal hikayat supaya orang itu tidak beralasan dengan kias dan dengan cerita cerita itu eksperimen pengalaman itu tidak bisa jadi dalil dalam masalah ini orang ada yang berdoa di dekat kubur tertentu kemudian langsung tokca pulang langsung makbul tidak bisa jadi dalil Kenapa? Kalau memang itu dibolehkan, tentu Allah telah menurunkan dalil. Nah ini Allah tidak nurutkan, maka berarti nggak boleh. Meskipun berdasarkan pengalaman, oh, ini memang mujarab di sini, manjur di sini, makbul di sini. Itu tetap tidak bisa jadi hujah karena hujah dalam masalahnya adalah ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya atau tidak. Kalau cuma sekedar cerita, pengalaman, oh, terbukti di sana, makbul doa di sana, nggak bisa jadi dalil itu kalau katakan malam yunazil bihi sultan. Nah, sultan di sini maknanya adalah dalilan hujatan tidak menurunkan hujah dan dalil maka kias itu tidak bisa jadi dalil di sini demikian juga cerita Wa mislu hadha dan semisal ini adalah firman Allah menceritakan al-khalilnya. Khalilnya itu Ibrahim wa hajahu qaumu dan kaum Ibrahim itu membantah Ibrahim. Kalau Ibrahim mengatakan, apakah kalian membantah aku? Bilai tentang Allah, pada Allah telah memberikan hidayah kepadaku. Dan aku tidaklah takut matusriku nabihi dengan sesembahan-sembahan yang kalian sekutukan. Kan jadikan sebagai sekutu Allah ila ayasya'a rabbi syai'a kecuali jika Rabbu mengendaki sesuatu. Wasi Rabbi kula syai'in ilma, ilmu Rabbku itu meliputi segala sesuatu. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Maka bagaimanakah aku merasa takut? tum dengan keserikan kalian. Padahal kalian sendiri tidak takut. Annakum tum billahi karena kalian menyekutukan Allah malam yunazil bihi alaikum sultana dengan satu makhluk yang Allah tidaklah menurunkan dalil kalau itu adalah sekutu Allah fa'ayul fariqain maka dua kelompok dari dua kelompok ini manakah yang lebih berhak bil amni untuk mendapatkan rasa aman jika kalian tahu orang-orang yang beriman dan tidak menodai iman mereka bizulmi dengan kesyirikan maka mereka mereka bagi mereka lah rasa aman dan mereka adalah orang-orang mendapatkan hidayah. Itulah hujah kami yang kami berikan pada Ibrahim ala kaumih untuk mengalamkan kaumnya. Kami tinggikan beberapa derajat manasya siapa yang kami kehendaki yaitu dengan ilmu. Inna rabbaka hakimun ali Sesungguhnya Rabbmu adalah maha bijaksana lagi maha mengetahui yang jadi pokok bahasan ini. Fa'ayul ini ahaku bil amni. Dari dua kelompok ini, kelompokku dan kalian siapakah yang paling berat untuk mendapatkan rasa aman? Apa maksud ayat ini? Fa'ina ha'ula'il musyrik, musyrikin, maka sebenarnya orang-orang musyrik yang melakukan syirik besar ataupun syirik kecil itu menakut-nakuti, yuhawifun menakut-nakuti al-mukhlisin yaitu al-muwahidin orang-orang yang bertauhid bisyufa'ihim dengan sesembahan-sesembahan mereka dan ini metode dan tesnya orang musyrik sejak zaman dulu sampai sekarang nakut-nakuti dengan jin dengan sesembahan sesembahan mereka kalau kamu lewat sama itu harus lonun itu pohon angker dan kalau kamu tidak keluar nuwun tidak pamit jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau terjadi apa-apa kita ditakut-takuti dengan seakan-akan Tohud sesembah Allah ini ya, memiliki siapa orang yang jadi diselamatkan, siapa orang yang susah dan siapa orang yang tidak susah. Takut-takuti kita orang yang bertauhid dengan sesembahan-sembahan mereka nanti kalau kamu lewat situ nggak keluar nuwun nggak pamer wah jin yang di situ Tuhan saya akan mah kamu akan kena sambet nanti maka bagaimana kasih sikap yang benar jika ditakut-takuti oleh orang yang musyrik semacam ini fayuqallahu katakan kepada mereka tidak dikatakan pada orang-orang mereka Nahnu khofu, Kami tidak merasa takut dengan sesembahan-sesembahan. Allah lakum yang kalian miliki. Karena sesembahan kalian adalah salah satu makhluk Allah. Dan makhluk tidak bisa memberikan bahaya kecuali dengan kehendak Allah. Siapa yang Allah timpakan dudurin bahaya maka tidak ada yang bisa menghilangkannya. Menghilangkan bahaya tersebut kecuali dia dan siapa yang Allah berikan padanya rahmat maka tidak ada yang bisa mencegah karunia Allah maka bagaimanakah kami takut dengan mereka-mereka makhluk yang kalian jadikan sufa'a sebagai tandingan-tandingan Allah padahal kalian sendiri tidak merasa takut kepada Allah karena kalian ahdastum telah mengada-ada dalam agama yaitu kesyirikan yang Allah itu tidak pernah menurunkan wahyu dari langit untuk membenarkannya Fa'ayul ini ahaku bil amni. Maka kelompok manakah yang lebih berhak untuk mendapatkan rasa aman? Orang musyrik yang tidak merasa takut kepada Allah ataukah kami orang-orang yang bertauhid yang tidak merasa takut dengan jin yang kalian puja-puja? Yaitu kelompok yang pertama adalah maka la yakhafu ilallah, orang yang tidak takut kecil kepada Allah walayabtadi' tadi vidinihi dan tidak mengada-ada dalam agama Allah mengada-ada suka sekutu apa kelompok yang kedua orang yang mengada-ada dalam agama syirkan kesyirikan tanpa izinnya bahkan siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan syirik maka dia adalah orang yang berat untuk mendapatkan rasa aman dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah maksud dari wala akhafu ma tusyrikuna bi ila Aku tidak takut dengan sesembahan-sembahan kalian. Kalau mau ganggu aku, mau bikin aku sakit, aku tidak takut. Karena aku tidak akan sakit kecuali jika Allah mengendakinya. Ila ayyasha syai'a. Dan Ibrahim katakan, "Kaifa akhafu ma asyraktum?" Gimana bisa-bisanya aku merasa takut dengan sesembahan-sembahan kalian? wala takhafuna annakum asaktum billahi ma lam yunazil bi alaikum sultana. Sedangkan kalian sendiri nggak takut kepada Allah karena kalian berbuat kesyirikan. Fa'ayul farika ini ahaqqu bil amni. Maka siapa kalian berhak untuk mendapatkan rasa aman? Orang-orang yang bertauhid yang hanya takut pada Allah atau orang-orang yang musyrik. Fahadil hujah mustaqimah ini adalah dalil yang sangat bagus yang Allah tinggikan dengan dalil ini dan semisalnya orang-orang yang berilmu. Kemudian Syekh menceritakan adanya orang yang berdalil eh, berdoa di dekat kuburan dengan alasan cerita. Fa'inkila maka jika ada yang mengatakan dinukil dari sebagian orang, ada sebagian orang yang mengatakan kuburnya Ma'ruf al kahi dah teriak al-mujarab. Ya, not Ma'ruf ini siapa yang dimaksudkan? Dia, dia adalah Ma'ruf bin Fairuz al kahi seorang ahli ibadah, seorang yang zuhud, wal masyahir dan seorang yang terkenal. Dan dia terkenal di ijabati dakwah doanya itu makbul. Walau kita tasawuf namun tasawuf tasawufnya Maruf al kahri ini dia memiliki ahwal wa makolat memiliki sikap-sikap dan kata perkataan-perkataan yang menyelisihi ma'ani sahabat wa tabi'un menyelisih jalan para sahabat dan tabi'in meninggal tahun wah Siapa yang mengatakan bahasanya kuburnya Ma'ruf Al-Karhi ini mustajab jika orang duduk di sana? Lihat footnote 3. Nusibah hadil ibarah kata-kata ini kalimat ini kubur Ma'ruf At-Tiriyakul Mujarab itu dinisbatkan pada Ibrahim Al-Harbi. ini dimaksud teriak Al-Mujarab artinya kubur Ma'ruf Al-Karhi itu mujarab fi qabuli doa indah kubrihi. Mujarab telah dicoba dan terbukti doa itu makbul jika dipanjatkan di dekat kuburnya dan intifak dan mendapatkan manfaat orang yang tabarok dengannya wah dan, dan kalimatnya adalah minta mintarihat asufiyah di antara kedustaan orang-orang sufi Insya jika benar orang itu berdoa di kuburnya ma'ruf al-karhi dan makbul makanya adalah ujian dan fitnah lil mubtadiin untuk para ahli bid'ah agar semakin kencang bid'ahnya. Wawiyah dan dilihatkan dari Ma'ruf Al-Karhi kalau dia berwasiat kepada anak saudaranya. Berarti keponakannya ya. Untuk berdoa di dekat kuburnya. Kemudian Abu Ali Al-Kharti Zakara menceritakan tentang kisah manhajar Ahmad orang-orang yang diboykot sama Imam Ahmad. Imam Ahmad di masa hidupnya dia memboykot beberapa orang yang dinilai adalah ahli bid'ah. Kata Abu Ali Al-Khawqi, sebagian mereka-mereka yang diboykot oleh Imam Ahmad datang ke kuburnya Imam Ahmad dan yatawakhar doa indahu dan bersengaja berdoa di dekat kuburnya. kila dan ditukil dari sejumlah orang Wa annahu dakara lil maruzi dan aku mengira dakarodalika menceritakan hal tersebut Hal tersebut diceritakan oleh Al-Maruzi. Dan dinukil dari sejumlah orang, pasti mereka berdoa di dekat kubur sejumlah para nabi dan orang soleh. Orang soleh dari ahli bait dan di luar ahli bait, maka dikabulkan doanya. Wa ala hada berdasarkan hal ini, amila kasir nas banyak orang mempraktekannya. Dan disebutkan oleh para ulama al-musanifun yang menulis buku tentang manasik haji jika jarak ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka adalah berdoa di dekat kubur Nabi. Dan sebagian mereka menyebutkan barang siapa yang berselawat untuk Nabi sebanyak 70 kali di dekat kuburnya, lalu berdoa, maka doanya doa yang dikabulkan. Dan sebagian ahli fikih menyebutkan tentang hujah atau dalil dibolehkan yang baca Quran di dekat kubur. Ada yang beralasan Bahasa kuburan adalah satu tempat yang boleh kita mengucapkan salam dan berzikir serta berdoa ini yang jadi catatan. Dan berdoa di dekatnya. Karena boleh berdoa di dekat kubur, maka boleh membaca Quran di dekat kubur sebagaimana yang lainnya. Maka tolak ba'duhum manamat, bagian mereka melihat mimpi. Berdoa tentang berdoa di dekat kubur sebagian syekh Wajaroba akwamun dan, dan sekelompok orang pun telah mencoba terkabulkannya doa di dekat kubur kuburan ma'rufatin kubur-kubur yang sudah dikenal semacam kubur Abu Farad, As-Sayrazi, Al-Maqdisi dan yang lainnya siapa beliau? Abdul Wahid bin Muhammad As-Sayrazi, Al-Maqdisi Ad-Dimashqi Abdul Farad Al-Hambali, seorang ahli fikih, seorang yang disebut ulamanya Syam di zamannya, memiliki banyak karya dalam masalah fikih dan musul fikih. Misal Tabzirah Fusuluddin, Al-Mubahat, Al-Idah, dan yang lainnya. Wafat tahun 486. Ada orang yang di dekat kuburnya ini Abdul Farad al butuh berdoa kemudian makbul. Wakat adokna dan kami pun telah menjumpai di asmannya di zaman kami wa makorobaha dan zaman yang mendekatinya yaitu sebelum zaman kami kami jumpai min dawil fadli dilakukan oleh orang-orang yang punya keistimewaan dalam masalah ilmu dan amal kami jumpai man kana yataharad doa. Ada orang yang berusaha untuk mempas-empaskan doa di dekat kubur atau iktikaf itu semedi di dekat kubur. Padahal di antara mereka ada orang yang barian, ada yang piawai dalam ilmu. Wafi dan di antara mereka ada orang yang memiliki banyak karomah. Fakaifa yukhalafu haula? Kenapa mereka-mereka kok diselisih? Oh, ini terbukti banyak doa itu makbul. Berdasarkan cerita-cerita tadi. Wa inna mazakar tu hadza soal namun ku sebutkan pertanyaan ini ma'abuddihi padahal ini adalah pertanyaan yang jauh dari metode ilmiah dan agama karena ini adalah dalil yang paling besar yang kita masak dipegangi oleh al makburiun oleh kuburiun oleh para penyembah kubur. Tadi alasan orang yang berdoa di dekat kubur. Intinya apa? Beralasan dengan cerita, dengan hikayat. Tadi sudah dibantah oleh Syekhul Islam. Malamnya Zulbihi Sultan. Kemudian apa jawabannya? Apa bantahannya? Kulna kami katakan bantahannya itu Bantah. Allah tidak karena karahatahu Orang yang kami telah sebutkan oleh dia melarang perkara yang telah kami sebutkan karoha atau terlarangnya itu berdoa di dekat kubur Setelah dinukil fil tidak anjurkannya doa di dekat kubur dan sebatas ilmu kami syai'un sabit riwayat yang sahih dari tiga generasi yang adnan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipuji-puji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya sebaik-baik umat kepada generasiku yang aku diutus di tengah-tengahnya dan orang-orang setelah mereka kemudian orang-orang setelah mereka masih datul muktada padahal terdapat e, faktor pendorong yang sangat kuat di tengah-tengah mereka. Lidari karena itu seandainya di dalam perbuatan itu terdapat keistimewaan fa'adamu amrihim wa fi'lihim maka tidak ada perintah dari mereka dan tidak ada praktek dari mereka ma'akuatil muktada pada faktor pendorong demikian kuat seandainya di sana ada keutamaan yujibu maka mewajibkan al-qat'a memastikan bahasanya hal ini tidak ada istimewanya nah, Cerita-cerita nah, tadi tentang terkabulnya doa tadi berdasarkan penelitian channel Islam itu tidak ada satupun yang dari masa salaf dari sahabat dan tabi'in sahabat yang datang ke kubur kemudian berdoa kemudian kabul atau tapi Wa amma man ba'da haula adapun man ba'da haula orang-orang setelah mereka setelah tiga generasi maka jabatan kita faaksar mayufradu maka maksimal mayufrad pengandaian yang bisa diandaikan yufrad di sini yukodar diandaikan kita katakan ini dengan bahasa yang paling halus dan paling maksimal anal ummata ikhtalaf umat Islam berselisih pendapat bolehkah berdoa di dekat kuburan salat salah atau tidak Fasor kafir minal ulama. dia tidak mengatakan akta terima kasih. Banyak ulama Wajidikin dan orang-orang yang sidik melakukan hal tersebut doa di tempat kubur orang soleh. Namun bahasa obat dan sebagian yang lain melarang. Dan lain mungkin tidak mungkin kita katakan umat Islam bersepakat untuk menghargai hal tersebut. Karena dua alasan. Banyak dari umat ini melarang hal tersebut dan mengingkarinya sejak kodiman wahadisan dulu dan sekarang. Yang kedua, minal mumtana atau mustahil umat Islam tertafik bersepakat untuk menganggap baik satu perbuatan yang seandainya memang baik tentu telah dipraktekkan oleh al-mutaqaddimun orang-orang terdahulu. Ternyata mereka tidak mempraktekannya. Makanya saya termasuk tanakut ijma'at, ijma' yang kontradiktif. Jika ini dikatakan ijma', ijma ada yang mengatakan ini ijma', bolehnya berdoa di dekat kubur. Kita katakan ijma' ini dibantah dengan ijma'. Waya dari ijma' itu tidak mungkin saling bertentangan. Wa idza ikhtalafa dan jika terdapat perselisihan orang-orang belakangan, Al-Fasil maka kata putus adalah Quran dan Sunnah dan ijma' mutaqaddimin ulama-ulama terdahulu dan ijma' tersebut didasarkan nas dalil tegas ataukah istimbat kesimpulan dari dalil Kaifa maka bagaimana tak lain kalau ada hal tidak terukir dari seorang imam yang terkenal dari seorang alim yang diikuti kalian bantahan yang sangat-sangat halus disampaikan oleh Syekh tentang hukum berdoa juga kubur orang soleh. Jelas, anggap saja. Umat Islam berselisih apa? Kasir dan ulama, banyak ulama. Beliau masih menyebutnya ulama. Sedikin, bahkan sedikit itu mengerjakan hal ini. Berdoa di dekat kubur orang yang soleh. Namun ada yang melarang. Kalau ada bilang mengatakan bila ada yang melarang gimana kata putusnya? Kita kembalikan pada Quran dan Sunnah. Maka kita kembalikan pada Quran dan Sunnah. Tapi lagi layung kalau tidak dinukil yang melakukan hal ini berdoa di Quran soleh tidak dinukil dari imam yang terkenal tidak pula seorang ulama yang diikuti. Nah, ini ini kita baca kesempatan pada hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam. jam tuh enggak enggak kemana sih tahu sifatnya orang-orang kalau ada orang yang datang kubur ada orang yang ya, ya, enggak enggak enggak ya, dilihat ya, enggak dilihat dirinci tuh. dia datang ke kubur berdoa kepada Allah di dekat kubur atau minta sama kubur kalau dia berdoa kepada Allah di dekat kubur ah ini bid'ah kalau dia minta sama orang yang udah mati musrek gimana dia tadi ini masalah perbuatan bukan masalah hati bukan masalah etika. tapi kalau sekilas kita lihat orangnya kita sudah bisa menentukan ya. oh iya tapi juga jangan bilang jangan tidak dikatakan melihat hati melihat apa yang dia kerjakan dekat dengan apa yang dia doa kepada Allah atau doa kepada kuburan kalau dia doa kepada Allah di kuburan wali, ini bid'ah. Di mana? Di luar masjid Batam. Uh, uh. Sering menangis gitu. Itu pramuka. Uh. Di daerah itu empat lagi. Ada kubahnya? saya masakan nggak sini besarnya masih segini bulannya mak satu masih di buka di pelambu itu terus di situ apa itu Hah? itu Hah? itu dari dia doa kepada Allah di situ kalau doa kepada Allah di situ maka ini bid'ah belum syirik kalau dia minta dulu yuk. Coba, susah. Bukan masalah hati, ini masalah perbuatan. Apa yang dia